بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام Akramani wa akramakumullahu ta'ala Kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah sesuai judulnya bahwasanya buku ini yakni sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak nahmi Habibullah Ta'ala menjelaskan kepada kita, menjelaskan kepada pembaca tentang ciri-ciri khusus atau karakteristik yang berkaitan dengan dakwah ahlu sunnah wal jemaah Bahwasanya isi dari buku ini adalah menerangkan tentang satu tanda atau enam tanda-tanda yang menjelaskan bahwasanya dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Dari pembahasan yang telah lewat pada pertemuan malam terakhir, Alhamdulillah sang penulis telah menerangkan kepada kita di antara simbol dakwah ahli sunnah yang juga tak kalah pentingnya, di antara tanda-tanda simbol ahli sunnah yang lainnya, bahwasanya ahli sunnah ketika berdakwah mereka tidak meminta upah, bayaran, ganjaran dari orang yang mereka dakwahi. Dari mana, dari mana upah mereka, dari mana gaji mereka, dari mana ganjaran balasan mereka dari Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum jami'an kembali kita akan mengkaji. Kemudian judul baru kita akan ambil dalam pertemuan kita malam hari ini. Kita baca berkata sang penulis semoga Allah menjaga beliau. Halaman 35 dari cetakan ini. Wa ahlus sunnati la yatazallafuna ilal mas'ulin ويدعون الله nah ahlu sunnah tidak datang mengemis di depan para pemimpin tidak memelas tidak menjilat kehadapan pemerintah Bahkan mereka berdoa kepada Allah untuk memperbaiki mereka. Jadi ahlu sunnah ada amalan yang tidak ada pada firqa dan kelompok yang lainnya. Ketika kelompok yang lainnya menjelek-jelekkan, mendoakan kejelekan kepada pemerintah, malah justru ahlu sunnah wal jamaah mendoakan kebaikan kepada Allah bagi enam pemimpin mereka. Dan ini termasuk simbol ahlu sunnah yang juga sangat menonjol dari dakwah ahlu Sunnah. Sebelum kita membaca keterangan lanjutan dari sang penulis dalam judul bab ini, simbol yang akan beliau terangkan kepada kita ini, bahwa <clears throat> ada tiga pihak yang menyikapi perihal pemerintah. Dua berada pada dua sisi yang berlawanan dan mereka lah yang sesat satu berada di tengah-tengah dengan sikap yang tepat dan mereka telah ahlu sunnah wal jamaah. Dua kelompok pertama yang menyikapi para pemerintah dengan kesesatan pertama adalah kelompok yang beliau singgung di sini, menjilat sebagai penjilat pemerintah. Nah, dari kalangan dai, dari kalangan ulama, dari kalangan tokoh agama datang mendekat kepada pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu ingin mencari jabatan, ingin mencari kursi, ingin mencari perkara ya, dengan mengatasnamakan agama mereka, tokoh agama. Kemudian orang seperti ini barakallahu fikum jami'an mereka terfitnah, akhirnya ilmu agama yang ada pada mereka mereka sepelekan. Dengan artian bahwasanya pemerintah yang notabene adalah na'am menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tidak mengingkarinya, bahkan mereka setuju dengan kodolimannya. Dan ini kelompok yang pertama, menjilat pemerintah. Antum pernah dengar bahwasanya ada sebagian tokoh agama, istilahnya demikian tokoh agama, dahulunya mengharamkan nam untuk memberikan ucapan selamat hari Natal kepada kaum Nasara. Mendekat kepada pemerintah karena ada maksud dan tujuan tertentu akhirnya jadi halal. Ini bermaksud di sini. Ada sebagian kelompok yang keluar dari lingkaran ahlu sunnah wal jamaah, mereka datang menjilat kepada pemerintah. Dan tepat bagi orang seperti ini, hadis yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang dari Ibnu Abbas, datang juga dari Abu Hurairah, riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sakanal badiya Jaffa, wa man tatabba as-sayda ghafal." wa man jalasa sultana iftatan. Dalam sebuah riwayat man ata abwaba sultani iftatana. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tinggal di pelosok, di pedalaman, di perkampungan. Nah, dia akan memiliki tabiat primitif, tidak modern, kaku, kolot. Nah, kasar. Lanjut hadisnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan barang siapa yang mengejar hewan buruan dia akan tersesat. Mengejar hewan buruan dia akan tersesat. Para ulama menerangkan tentang ucapan beliau ini bahwasanya eh, hewan buruan ada di depan mata. Nah, membuat dia tersesat dari sisi kalau dia berhasil untuk menangkap hewan tersebut, dia dapat satu, dia mau dua, dia dapat dua, mau empat. Akhirnya membuat dia terus untuk mencari. Itu kalau dia dapat. Kalau tidak dapat membuatnya semakin penasaran. Sudah di depan mata kemudian tembak ternyata meleset. Dia akan cari lagi, cari lagi dan cari lagi. Potongan hadis yang terakhir, wa man jalasa sultan dan barang yang duduk dekat dengan para pemimpin dia akan terfitnah. Atau sebagai riwayat barang siapa yang datang mendekat kepada pintu-pintu pemerintah dia akan terfitnah. Dan mereka inilah dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW tersebut. Ada seorang dai ahlu sunnah mengaku ahlu sunnah demikian. Malah sekarang dia jadi jadi apa? Sekjen MUI di Sulawesi Selatan. Terfitnah, terfitnah duduk dekat dengan pemerintah. Akhirnya menghalalkan apa yang dulu diharamkan serta mengharamkan apa yang dulu dia halalkan. Gambar makhluk bernyawa dulu haram sekarang jadi halal, Yayasan juga dulu dia mengharamkan, sekarang juga jadi halal dan seterusnya. Nah ini kelompok yang pertama, kemudian kelompok yang kedua juga pada posisi yang berbeda, ada pada sisi yang berbeda. Nah, mereka menyikapi pemerintah dengan terlalu berlebihan. Sampai-sampai tak segan-segan mereka untuk mengkafirkan. Selalu pemerintah di mata mereka adalah salah. Orang-orang ini, ciri khas mereka adalah di mimbar-mimbar mereka di majelis-majelis taklim mereka isinya hanya celaan terhadap pemerintah. Nah, mencela pemerintah. Terkadang dibilang cebong dan semisalnya. Al-muhim selalu apapun program pemerintah di mata mereka salah, tidak ada benarnya. Ciri khas mereka adalah unjuk rasa, turun ke jalan, demonstrasi, entah dengan istilah 212 atau apapun itu. Nah, al-muhim ini kelompok yang kedua, salah. Selalu menilai pemerintah di mata mereka adalah salah. Dan lalu sunnah wal jamaah, ini dia kata beliau dari judul bab yang beliau bawakan kepada kita, berada di sisi, atau nah, berada di tengah-tengah di antara dua kelompok yang telah kita sebutkan tadi di depan. Pemerintah mereka menghormati mereka menghargai tentang pemerintahan. Bahkan mereka punya punya akidah berkaitan dengan pemerintahan adalah sesuai dengan akan datang nanti dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taat dan mendengar itulah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya untuk menyikapi pemerintah. Kemudian tentang kesalahan yang ada pada pemerintah mereka tidak mengumbar kepada umat, kemudian mengajak umat untuk memusuhi dan membenci pemerintah. Maka mereka punya cara untuk menasehati pemerintah. Akan datang nanti dalilnya kata Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan adinun nasihat, agama adalah nasihat. Di akhir hadis kata beliau wali aimmatil muslimina wa amatihim. Nasihat pun bukan di khalayak ramai mengatakan bahwa pemerintah salah tidak. Mereka menegur kesalahan yang ada pada pemerintah dengan cara yang santun, yang sopan. Hanya saja mereka juga tidak datang mendekat kepada pemerintah sebagaimana kelompok yang pertama tadi datang menjilat. Mereka jaga jarak dengan pemerintah. Nah, pemerintah notabene-nya adalah naam kesalahan begitu banyak pada diri mereka. Ini sekilas tentang judul bab ini. Kita akan baca keterangan dari penulis. Kata Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi Hafidhullah Ta'ala Kita berikan tadi sebelumnya bahwasanya ikhwan kiram barakallahu fikum jami'an bab ini penting. Nah, jangan sampai kita terjerumus dalam salah satu di antara dua kelompok yang sesat tadi, Pak. Ahlu sunnah bersih nama mereka di mata pemerintah dan pemerintah tahu itu. Artinya, kalau ada dai ahlu sunnah kemudian entah dia termasuk dari kelompok yang pertama dari sisi yang menjilat atau kelompok yang kedua nama mencela pemerintah Berarti dia belum mengkaji tentang akidah ahli sunnah secara detail. Makanya kita ajak ahli sunnah wal jamaah, ayo sama-sama kita dengar. Kita simak baik-baik bagaimana ahlu sunnah menyikapi para pemerintah. Fahlu sunnati la tazallafuna ilal mas'ulin liyattakhiduhum sulaman Wala yuzahimunahum ala qarasihim. Ahlu sunnah kata beliau tidak menjilat di sisi pemerintah menjadikan pemerintah sebagai tangga ya, untuk menggapai perkara duniawi mereka. Tidak juga sama-sama memperebutkan ya, bersama dengan pemerintah mencari kursi. Dan kita gambarkan barakallahu fikum jami'an bahwa kelompok-kelompok yang ada yang ada di era kita kali ini yang mungkin kita juga kenal orangnya, pernah memiliki hubungan kedekatan dengan mereka. Kita sebutkan satu rahasia penting. Nah, yang kita kenal, yang mengaku ahlu sunnah, hanya saja mereka punya penyimpangan yang begitu jelas dan gamblang. Seperti Barakallahu Fikum Jami'an. Sururiyah yang terkenal dengan nama Tifiroja. Roja. Nah, persis Wahda Islamiyah atau zaman sekarang Lukmani atau Korni pengikutnya Dul Kornain hadahumallahu jami'an alur cerita mereka sama dengan alur cerita Nam Muhammadiyah di awal berdirinya Antum tahu awal berdiri Muhammadiyah mereka lah yang paling getol dikatakan ahlu sunnah. Sunnah mereka hidupkan. Dari sisi tauhid, mereka juga lebih bersih daripada kelompok yang lainnya ketika itu. Terkadang tidak jarang juga mereka lah yang dituding di zaman tersebut awal-awal tahun 90-an dituding mereka adalah Wahabi karena tauhid mereka lebih bagus daripada yang lainnya. Bukan bukan bersih sama sekali wailah mereka juga terjerumus dalam asma wa sifat. Muhammadiyah. Awal berdirinya bagus. Tokoh-tokoh awalnya. Bukan berarti kita katakan masanya nah mereka adalah ahlu sunnatul yang tidak. Hanya saja lebih mending daripada yang lainnya. Namun perhatikan ketika mereka mulai berorganisasi. Punya organisasi masyarakat. Ormas. Kemudian mereka pun terjun ke panggung demokrasi. Terjadilah apa yang terjadi. Nah, kenapa mereka pun mau ikut bersama-sama ke dalam dalam pemerintahan mau mencari kursi, alasannya katanya mau merubah pemerintahan dari dalam. Ternyata mereka yang masuk di dalam dan mereka yang berubah. Dan itu sama dengan itu sama dengan kelompok-kelompok yang sekarang. Waktulah yang akan membuktikan. Sebagainya sudah nampak. Yang lain menyusul dari belakang. Seperti TV Rojak atau yang nama yang dijuluki oleh para ulama khususnya di abad kita sekarang dengan sururiyun wa illa ke situ ujung-ujungnya mereka. Dulu boleh kita katakan sama dengan kita tidak ada bedanya. Artinya mengkritik pemerintah hanya saja dengan cara yang santun ahli sunnah demikian. Namun antum kalau telusuri tentang fitnah mereka, dulu mereka mengatakan bahwasanya pemilihan umum haram, ikut terjun dalam panggung demokrasi haram, tidak boleh. Nah, akhirnya mengambil fatwa yang zallah dari para ulama mengatakan boleh. Nah, akhirnya mereka pun berubah, hukumnya boleh. Tadinya haram, sekarang boleh. Melangkah lebih jauh lagi, bukan cuma sekedar boleh lagi, bahkan golput haram. Nah, Semakin ke sini, semakin ke sini, semakin ke sini, bahkan mereka pun terjun sendiri ke panggung demokrasi. Di Senayan 212 mereka hadir tokoh-tokoh sururi atau ya, tokoh-tokoh TV Roja. Bahkan yang punya kita di sini Ahlul Bid'ah di Makassar, satu, Dulkarnain, sekarang sudah masuk di pemerintah, Sekjen MUI. Yang dahulunya mereka sama dengan kita, mengkritik pemerintah, tidak suka dengan cara pemerintah. Aluhim sekarang, nah seperti itu alur ceritanya. Jadi barang siapa yang menyimpang dari jalur Ahlu Sunnah wal Jamaah, kemudian dalam hal pemerintah, entah yang pertama mereka menjilat atau yang kedua mereka mencela ujung-ujungnya lari ke situ. Hanya ahlu sunnah wal jamaah yang bersih sampai hari ini masih konsisten di atas akidah ahlu sunnah yang mereka ambil dari para salafun soleh ridwanullahi alaihi majma'in. Dan itulah kita tanggaskan bahwasanya setiap kelompok yang menyimpan dari ahlu sunnah wal jamaah yang sejati seperti itu alur ceritanya. Wallahul musta'an. Ujung-ujungnya kita tahu bahwasanya kalian juga mau kursi. Kita tahu kalian juga mau mau nam sesuatu yang ada di, di kalangan pemerintah. Maka yang di, di, di, dikatakan bahwasanya kalian adalah penjilat mencoreng nama dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya patut untuk kita terangkan kepada umat bahwasanya bukan ahlu sunnah demikian. Ahlu sunnah seperti inilah kita mereka. Dan kelompok-kelompok yang lain menyusul dari belakang. Kita katakan tadi contohnya adalah TV Roja atau Sururiyun. Yang lain menyusul dari belakang. Apalagi nampak sekali dengan fitnah yang barusan kita lewati 2-3 tahun terakhir ini dari fitnah corona, wallahul musta'an. Berlomba-lomba mereka mengatakan jangan menyelisih pemerintah, jangan menyelisih pemerintah. Ada maksud di balik itu. Akhirnya yang, yang dahulunya keras, nah tidak tidak tidak memperbolehkan anak-anak ahlu sunnah untuk untuk sekolah di sekolah umum sekarang bahkan mereka yang menyalahkan anak mereka di sekolah umum karena mereka mau menjauh sedikit demi sedikit dari metode dakwanya salafiyin yang menyekolahkan anak mereka di masjid-masjid, majelis yang berbarokah. Ikhwanul kiram, dakwah sunnah dakwah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyimpang sedikit saja dari dakwah sunnah Allah akan semakin palingkan dia. Falamma zagu azagallahu kulubah. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang serius, yang konsisten. Karena kita jumpai tahun demi tahun, waktu demi waktu, waktu selalu ada penyaringan barisan, ada fitnah. Orang yang tidak serius pegang agama akan tumbang satu persatu. Apalagi dalam hal ini beliau, beliau jadikan ini sebagai bab-bab awal. Wa ilah masih banyak pembahasan tentang simbol-simbol dakwah sunnah mengatakan bahwasanya enam hal ini juga termasuk penting. Wahai pemikul dakwah sunnah hendaknya juga perhatikan tentang satu perkara ini karena yang kita lihat dengan mata kepala kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita saksikan bersama-sama Begitu banyak dai ahlu sunnah dari satu perkara ini tentang hal pemerintahan juga tumbang satu persatu. Wallahul musta'an. Kata beliau berikutnya, wala yuzahimuna sahibal jahi ala jahihi. Karena terkadang mereka tertipu bahwasanya dakwah ahlu sunnah butuh legalitas dari pemerintah. Kita tidak butuh legalitas dari pemerintah. Kita butuh dengan dan pujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada legalitas pun dari pemerintah, bukan masalah. Karena dengan satu alasan tersebut akhirnya mereka pun terjerumus, terlalu dekat dengan pemerintah. Akhirnya setiap program pemerintah mereka ikuti. Pondok pesantren harus ada yayasannya, pondok pesantren harus ada metode nama terusahnya. Akhirnya mereka takut untuk menyelisihi, akhirnya terjerumus juga. Kita tawakal kepada Allah tabaraka wa taala, bukan tawakal kepada siapa-siapa. La pemerintah wala yang lainnya. Namun bukan berarti kita enam keluar dari ketaatan kepada pemerintah ahlu sunnah wal jamaah menjunjung tinggi taat kepada pemerintah pada perkara yang ma'ruf. La yuzahimuna sahibal jahi ala jahihi. Tidak ikut ambil andil ya, tidak ikut berseteru memperebutkan <coughs> orang-orang yang memiliki posisi akan posisi mereka wala sahibal mansibi ala mansibi tidak juga memperebutkan jabatan bukan itu yang harus sunnah cari Karena sebagian ahlu sunnah mengaku ahlu sunnah mereka mendapat legalitas dari pemerintahan. Agar supaya apa? Enam, status pengajarnya masuk resmi di kalangan pemerintah menjadi guru. Agar juga mendapatkan bulanan. Itu yang ingin, kalian inginkan. Wala yatazallafuna ila ahli amwal Mereka juga tidak datang menjilat kepada hartawan. Orang memiliki harta. Terletak dahulu pembahasannya dari pembahasan yang sebelumnya bahwasanya dakwah lusunah bukan materialistis. Walau dakwah lusunah menganggap semua orang sama. Mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh belajar, yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menilai bahwasanya orang tersebut kaya, mereka hormati, orang miskin mereka tinggalkan, tidak. Semuanya sama. Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau diajak oleh enam seorang khalifah di zaman tersebut, "Wahai Amas, aku butuh ilmu, datang kepada datang ke istana negara istilahnya demikian ajarkan aku Nabi Muhammad Almas memberikan jawaban bahwasanya tidak siapa yang mencari ilmu datang ke majelisku duduk sama-sama jadi di depan majelis ilmu di depan majelisnya Imam Ahmash rahimahullahu taala enam raja-raja dan rakyat jelata sama derajatnya beliau tidak membedakan orang kaya orang miskin sama derajatnya beliau tidak membeda-bedakan wa yatadhallaluna lahum. Ya, ahlu tidak merendah diri di hadapan orang kaya. Ada maunya kalau kalau enam seorang dai kemudian datang mendekat kepada orang kaya, pemerintah, ada maunya, ada sesuatu yang dia cari. Akhirnya apa terjadilah? Ilmu itu direndahkan. Akan boleh terangkan kepada kita di sini. Wa yatadallaluna lahum tama'an fi dunyahum. Ahlu tidak merendah diri di hadapan orang-orang kaya demi untuk mendapatkan dunia mereka. Ini dai yang hina. Alasan beliau apa? Lianna fi dzalika ihalatan lil ilmi, karena dalam hal tersebut terhadap terdapat perendahan terhadap ilmu. Allahu musta'an. wal ilmu indahum arfa minal karasi wal manasib wal amwal sedangkan ilmu di sisi mereka lebih tinggi daripada kursi lebih tinggi daripada jabatan lebih tinggi daripada harta ilmu tidak ada bandingannya Jangan pernah menyandingkan ilmu dengan perkara duniawi ya. Sepenting apapun perkara duniawi ya. tidak ada bandingannya dengan ilmu. Kita berikan contoh kecil barakallahu fikum. Nah, ketika terjadi perang, perang Syiah ada sekarang masih bergejolak di negeri Yaman dan sekitarnya. Guru kami Syekh Yahya habibullah taala beliau ditawarkan oleh pemerintah bahwasanya yang dibutuhkan sekarang adalah pasukan perang untuk menghadapi pemberontak husi Sedangkan personil aparatur negara tentara di Yaman sangat minim. Makanya terkadang mereka buat 6. Wamil wajib militer. Makanya pemerintah menyarat 6. Memberikan saran, memberikan tawaran kepada Syekh Yahya bahwasanya kalau engkau mau murid-murid engkau masuk ke dalam ketentaraan, kami latih kemudian jadikan dia tentara dan memiliki gaji per bulan. 6. Syekh Yahya Allah Ta'ala menolak mentah-mentah. Beliau mengatakan bahwasanya enam lebih lebih baik muridku adalah tolabul ilmi miskin daripada menjadi tentara yang mungkin ada jaminan kehidupan karena gaji bulanan. Artinya yang mereka cari hanyalah ilmu, bisa belajar, beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Kata beliau di sini, وقد ضرب شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله أروع الأمثلة في هذا الزمان في هذا الباب Syekh kita guru kita Al-Imam al Wadi rahimahullah yakni Syekh Muqbil bin Hadi al Wadi <clears throat> dalam membuat permisalan dan ada contoh yang tepat di zaman kita ini terkhususnya dalam pembahasan ini haitsu uridat alaihi al-manasib al wal amwal al-katsira faraqala dunya dunya biqadamaihi dari sisi bahwasanya beliau ditawarkan derajat yang tinggi harta yang melimpah namun beliau memijak dunia dengan kedua telapak kaki beliau. Nah, ini ungkapan serius tidak main-main. Bahwasanya Syekh Mukbil rahimahullahu taala memijak dunia dengan kedua telapak kaki beliau. Artinya apa? Beliau rendahkan. Beliau rendahkan. Jadi terbukti dari kehidupan keseharian beliau. Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ada seorang dia menceritakan bahwasanya dia datang dari arah entah Libya atau Jazair. Dia mendengar bahwasanya ada seorang imam ahlu sunnah wal jamaah di era kita kali ini yang dipuji oleh ulama bahwasanya beliau adalah nam ahlul hadis mumpuni dalam ilmu hadis. Kemudian beliau juga adalah panutan dalam dakwah Nah, ketika mendengar mendengar berita tersebut, terbetik dalam pikirannya bahwasanya Syekh Mukbil adalah orang yang luar biasa, penampilannya gagah, berwibawa. Nah, kemudian dia datang ke Damaj. Dia datang ke Damaj. Di satu majelis, dia melihat ada seseorang yang duduk, pakaiannya lusuh, putih, hanya saja atas bawahannya putih, namun lusuh. Terkadang berdebu, duduk seadanya bersandar di tembok, kemudian ada seorang di sampingnya dia dengan imamah yang rapi, menggunakan jas, lebih rapi daripada orang yang enam duduk berbicara tersebut, menenteng senjata. Dan dia, dia terpikir dalam benaknya, oh ini dimaksud dengan Syekh Mukbil yang rapi, menggunakan enam, menggunakan uh, jas, kemudian imamah yang yang rapi. Namun ketika ketika orang yang dia lihat tadi kusuh, lusuh pakaiannya, berbicara, kemudian berbicara dengan ilmu terbalik pikirannya. Oh, berarti yang ini yang Syekh Mukbil yang tadinya dia terpikir bahwa Syekh Mukbil adalah orang yang nah berwibawa kemudian berpakaian rapi ternyata terbalik. Siapa itulah gambaran tentang Syekh Mukbil rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini bahwasanya Syekh Mukbil memijak kedua nah memijak dunia dengan kedua telapak kaki beliau. Wa kana yaqulu rahimahullah innal karosi la tusawi indi ba'ra. Kata Syekh Mukbil bahwasanya Kursi jabatan di sisiku tidak setara dengan kotoran onta. Nanti seandainya ditawari kepada beliau, dan itu sudah pernah ditawari untuk mendapatkan posisi, karena beliau adalah orang yang berilmu di zaman tersebut. Nah, beliau tidak akan mengambilnya. Bahkan beliau menganggap bahwasanya jabatan, jabatan-jabatan ya jabatan-jabatan kursi, nah, tidak lebih daripada, atau nah, tidak lebih daripada kotoran onta. Wallahul musta'an. Padahal ini yang dicari-cari oleh sebagian dai. Abdul Hasan Al-Misri waktu itu di diagung-agungkan oleh terkhususnya Ashab Ibana yang sekarang tumbang juga. Ketika awal perkat pertama kali dikritik oleh Syekh Yahya, mengatakan bahwasanya dia dari salah menyimpang telah keluar dari akidah sunnah wal jamaah hizbi tidak ada orang yang percaya tidak ada orang terima tentang fonis dari Syekh Yahya tersebut semakin ke sini semakin ke sini semakin ke sini walaupun dia masuk pemerintahan dia pun termasuk dalam dewan dakwah kalau kita di Indonesia mungkin MUI dia masuk dalam dewan dakwah di negeri yang artinya ternyata itu keinginan mereka itu puncak tertinggi cita-cita mereka. Atas nama dai, atas nama agama, atas nama ilmu mereka mau mencari posisi. Ada juga seorang tokoh sururi yang dulunya juga keras. Nah, setelah diberikan setelah setelah diberikan penghargaan dari pihak pemerintah, kemudian membelas akhirnya mengatakan bahwasanya tidak mengapa lagu Indonesia Raya di putarkan di sekolah-sekolah ahlu sunnah wal jamaah. Akhirnya dijadikan sebagai satu rutinitas harian. Anak-anak sekolah, nah, menyanyikan lagu Indonesia Raya di sekolah mereka. Sekolah ahlu sunnah. Artinya perubahan demi perubahan. Dahulunya tidak boleh, sekarang boleh. Dan itu tanda-tanda. Wa yakulu kata beliau juga Syekh mukbil rahimahullah taala, seorang ilmu indi alaz alaz min kulli syai." Ilmu di sisiku adalah lebih lezat daripada segala sesuatu. Ilmu agama tentunya, bukan ilmu duniawi. Ilmu agama menurut Syekh Mukbil lebih lezat. Yaqul beliau juga mengatakan, "Idza fatahtu sahih al-Bukhari atau sahih Muslim wa qultu hadatana wa akhbarana, nasitu gumuma dunya wa humumiha." Ini ahlul hadis sejati. Beliau katakan di sini ketika aku membuka dikala aku membuka sahih Bukhari dan sahih Muslim kemudian aku katakan telah menceritakan kepada kami fulan telah memberitakan kepada kami fulan eh, penyebutan sanad periwayatan hadis tersebut apa buah hasil dari ucapan tersebut kata beliau akhirnya aku lupa terhadap kegelisahan-kegelisahan duniawiya dan kecemasannya perkara yang membuat pusing dari perkara duniawi ya. Artinya apa? Beliau lupa dengan perkara duniawi ya, yang membuat pusing, yang membuat gelisah, yang membuat tidak tenang. Subhanallah, gambaran tentang cintanya beliau kepada ilmu. Artinya apa? Ahlu sunnah wal jamaah zona nyamannya mereka di majelis ilmu. Mereka akan dapat ketenangan di majelis ilmu. Di luar mungkin menjanjikan harta, tapi belum tentu mereka bisa, nah, belum tentu harta tersebut mendatangkan ketenangan. Ahlu sunnah sejati, ciri khas mereka adalah menuntut ilmu. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Ialah kita sama-sama tahu tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Menuntut ilmu adalah jalan paling pintas mengantarkan kepada surga nasihat ringan bagi diri pribadi kemudian ikhwah yang dengar semuanya bahwasanya barang siapa yang hadir ke majelis ilmu kemudian tidak datang ketenangan dalam dadanya berarti belum ada kecintaan ilmu di dalam dadanya. Barang siapa ketika dia di luar lebih nyaman daripada datang ke majelis ilmu berarti belum ada kecintaan ilmu di dalam dadanya. Kita lanjutkan. Fa'alu sunnati yakuluna lil mas'ulin ubuku fi manasibikum. Fanahnu la Fanahnu la nuriduha. Nuridu faqat an tatamassaku bi kitabi rabbikum wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kaitu naf kai tankudu anfusakum minan nar wa min ajli an tanjua nahnu wa iyyakum min adabillah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kepada para pemimpin jadi beliau bawakan semacam Contoh kasus dialog antara dai ahlu sunnah wal jamaah dengan para pemimpin. Beliau gambarkan bahwasanya ahlu sunnah yang menghendaki mereka sampaikan kepada para pemimpin adalah wahai pemimpin tinggallah kalian tetap di eh, jabatan-jabatan kalian. Kami tidak menginginkan jabatan tersebut. Eh, kami tidak ingin tidak ingin ikut memperbuatkannya. Kami bukan tim sukses, Lama masuk di 01 walau 02. Pemerintah silakan tetap kalian di posisi kalian. Kami tidak ingin memperbuatkannya. Bahkan yang kami katakan kepada kalian adalah hendaknya kalian berpegang teguh dengan kitab roh kalian serta sunnah Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kalian bisa menyelamatkan diri diri kalian dari neraka agar supaya kalian dan kami juga bisa menyelamatkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diseru oleh ahlu sunnah kepada para pemimpin. Nah, tidak ada celaan, tidak ada ejekan, tidak ada perendahan dan penghinaan, dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan juga datang mendekat kepada mereka dalam bentuk menjilat, mengharap sesuatu dari mereka, la harta wala nam jabatan, tidak. Ahlu sunnah seperti inilah posisi mereka, maukif mereka menyikapi pemerintah. Wa qad kana salafu rahimahullah rahimahumullah yuzahiduna fil manasib dan para salaf dahulunya semoga Allah merahmati mereka semuanya mereka menjauhkan diri mereka dari jabatan-jabatan posisi kepemerintahan maka mereka lari terkadang sebagian ulama di kita di ketika itu nah dipanggil oleh pemerintah karena pemerintah sangat butuh dengan orang yang amanah memiliki ilmu nah kemudian mumpuni pada posisi-posisi seperti misalnya mufti atau hakim <coughs> posisi yang memiliki hubungan dengan kepemerintahan namun mereka lari mereka tidak mau. Berarti kan lari, ditawari mereka tidak mau. Sebagian dari zaman sekarang bahkan tidak ditawari, mereka datang menawarkan diri, mencalonkan diri menjadi kandidat. Padahal dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang akan hal tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna la nuwali, Inna la nuwali, man lahu hirsun atau kata kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan bahwasanya kami tidak mengangkat seseorang eh pada posisi-posisi penting yang mengurusi urusan halayak ramai kaum muslimin bagi seseorang yang punya punya ambisi untuk mendapatkan hal tersebut. Artinya ketika ada orang yang mau tidak ditunjuk. Bahkan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah menunjuk seseorang yang sebenarnya lebih amanah eh, salaf ridwanullahi alaihi majma'in mereka tidak mau bahkan lari ketika ditunjuk pada posisi-posisi tertentu dari pemerintah Abu Kilabata, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, tuliba lil qadha faharaba. Contoh kecil Abu Kilabah. Dan beliau banyak penukilan-penukilan dari beliau tentang kalam-kalam salaf yang membenci ahlul bid'ah. Namanya adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Ditawari untuk menduduki posisi qadhi yakni hakim. Nah, itu adalah posisi yang penting. Karena tidak bisa menggapai posisi tersebut kecuali orang-orang yang tentunya memiliki ilmu. Hanya saja dia lari dari posisi tersebut. Dia tidak mau. Qala Ibnu Hajar fi Takrib At-Tahdhib eh, matahariban minal qada. Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan dalam kitab beliau Takrib At-Tahdhib buku-buku perawi yang menerangkan tentang perawi serta biografi hidup mereka bahwasanya Abu Kilabah dia meninggal dalam keadaan lari menghindar dari ya ditunjuk oleh pemerintah untuk pada posisi qadi atau hakim. Bahkan datang dalam hadis yang 6 eh, kalau salah Hasan bunyinya <clears throat> man waliyal qada faqad dubiha bi ghairi sikkin man waliyal qada faqad dubiha bi ghairi sikkin Barang siapa yang menduduki posisi hakim atau posisi apapun di pemerintahan, berarti seakan-akan dia telah disembeli namun bukan dengan pisau. Ya, artinya dia mati perlahan-lahan. Intinya barakallahu fikum jami'an ketika ada dai yang sunnah yang datang mendekat kepada pemerintahan, waspada dari dia. Karena ada sesuatu yang dia cari, ya dia sembunyikan selama ini. Dan itu terbukti, wallahi banyak sekali dakwah sunnah di Indonesia dan itu pun kita ikuti telusuri dari awal sampai hari ini dahulunya orang yang kita jadikan sebagai panutan suri tauladan ternyata ujung-ujungnya mau, mau sekedar mencari gaji bulanan di pemerintah kita lanjutkan lagi wa Sufyan ats-Tsauri tuliba lil qadha fa wa mata mukhtafiyan minal mahdi Demikian juga Sufyan Ats-Tsauri. Dituntut ya diminta untuk menjadi hakim pada posisi tersebut. Namun dia lari dan dia meninggal dalam keadaan sembunyi dari yakni Khalifah Al-Mahdi. Khalifah al yang ketika itu. Sembunyi karena tidak mau. Ditunjuk tapi tidak mau. Berikutnya lagi lebih salah satu nafarin minhum. Demikian juga tiga orang dituntut diminta untuk menduduki posisi penting di pemerintahan. Dan mereka adalah waki binul Jarrah, guru Imam Syafi'i. Wa Abdullah bin Idris, wa Dhahir An-Nasalis Hafiz bin Giyas. Turiba haula lil qada'i fa abau illa Hafiz bin Giyas faqad wafaq. Tiga orang ini, nama salaf diminta ya, ditawari untuk menduduki posisi qadi, posisi hakim. Dan mereka adalah Waqi bin Jarrah, Abdullah bin Idris dan yang ketiga dohirnya adalah Hafiz bin Qiyas. Semuanya lari dari eh, enggan untuk mengambil posisi tersebut, menerima tawaran tersebut kecuali Hafiz bin Qiyas dan dia menyetujui. Dia menyetujui. Dalam hadis saat bin Abi Waqqas atau juga dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam Sahih Muslim. Beliau SAW pernah menyebutkan, <clears throat> Inna Allah yuhibbul abdat taqiyil ghaniyil khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyenangi seorang hamba yang bertakwa yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak menuntut lebih dan juga hamba yang Nah, tidak mau menampakkan dirinya, ya, lebih lebih lebih lebih dia senangi sembunyi, tidak usah terkenal, tidak usah tenar. Karena terkadang kalau tenar seperti dikejar-kejar oleh pemerintah. Terkadang juga pemerintah dalam bentuk melazimi harus ikut, akhirnya tidak punya pilihan. Itu wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyenangi hamba yang sembunyi-sembunyi, tidak usah terkenal, tidak usah tenar. Nah, mungkin cukup. Tapi telah kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Berakhir waktu, insya Allah yang lainnya, sisanya kita akan ambil pada lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiki